Kata beliau, "Wal ikhtilafu min tabi'atil bashar." Perselisihan itu merupakan tabiat manusia. Lakin Allah Jalla wa ala ahalana. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita semuanya alal kitab wa sunnah mengarahkan agar kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, ini yang tepat. Ketika ada perselisihan kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kembali kepada Al-Qur'an. Berkata Al Imam Ibnu Battal rahimahullah taala al-Imam Ibnu Battal rahimahullah taala sebagaimana yang dinukilkan oleh al hafidh Ibn Hajar al Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari beliau mengatakan wal hujjatu 'inda tanazu'i wal hujjatu 'inda tanazu'i Naam sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam fayajibu ar-ruju' ilaiha. Naam. Atau sebagaimana yang diucapkan beliau dengan semakna dengan itu. Nah, wal hujjah dan hujjah itu inda tanazu. Dan nah, dan hujjah argumen atau bukti ketika ada perselisihan. Na'am barakallahu fikum adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yajibu ar-ruju' ilaiha maka wajib kembali kepada sunnah tersebut. Naam sahih. Wasana as-sunnah nah barakallahu fikum itu adalah pedoman kita, patokan kita. Di samping Al-Qur'an kemudian di sana juga ada as-sunnah. Nah barakallahu fikum seperti itu. Kemudian dinukilkan juga di sana kalam yang sangat mulia itu ucapan Al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Nah, beliau mengatakan as-sunnatu safinatun nuhin. As-sunnah safin safinatun nuhin. Dalam riwayat lain as-sunnah ka safinatin nuhin. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Nah, kata beliau, sunnah itu bagaikan bahteranya atau perahunya Nabi Nuh maka barang siapa yang naik di atas perahu tersebut, dalam artian barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah nam najah dia akan selamat. Naam wa man takhallafa anha dan barang siapa yang na'am barakalafikum menjauh atau menyelisih daripada perahu tersebut atau tidak mau naik di atas perahu tersebut barakalafikum atau menjauh menyelisih daripada sunnah ghariqa, dia akan tenggelam. Nah, barakalafikum Jadi jangan sampai kita menjauh daripada sunnah Apabila ada perselisihan segera dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maka jika kalian berselisih pada suatu perkara, hendaknya kalian atau maka kembalikanlah perkara tersebut atau perselisihan tersebut ilallah wal rasul kembalikan kepada Allah itu Al-Quran wal Rasul itu as-sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmal akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Naam kata beliau, "Idza ikhtalafna wala la nadri ayyunal musib, narji'u ila al-kitab was sunnah," kata beliau. Nah, Syekh Al-Fawzan Habibullah taala kata beliau, apabila kita berselisih, na'am barakallahu fikum, Wala nadri dan kita tidak tahu ayyuna musib. Nah, ayyuna al-musib. Siapa di antara kita yang Benar. Narji'un al-kitab wa sunnah. Kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kembali kepada akal, bukan kembali kepada hawa nafsu, bukan kembali kepada asabiyah, fanatik. Nah, barakallahu fikum, bukan kembali kepada hizbiyah, kelompok-kelompok tertentu. Nah, yang mereka bersatu di atas kebatilan. Nah, barakallahu fikum, tapi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itulah sebagai Nah, pedoman dan patokan. Berkata juga Al-Imam Nah Malik bin Anas ya, Al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Nam Abu Abdullah beliau mengatakan juga sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Nam Damul Kalam wa Ahlih lil Harami Nah barakallahu fikum beliau mengatakan ana basharun aku adalah manusia biasa namusi ukhti wa usi kata beliau aku kadang keliru dan kadang benar kata beliau Fangzuru ila ra'yi maka lihatlah kepada pendapatku Nam fakullama wafaqal kitab sunnah fakhudhu kata beliau. Maka kapanpun pendapatku itu mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah perhatikan dua timbangan beliau, Al-Qur'an dan As-Sunnah fakhudhu. Maka ambillah ucapanku tersebut, ambillah pendapatku tersebut. Wa kullama yukhaliful kitab was sunnah fatruku kata kata beliau. Naam. Dan kapanpun menyelisih daripada Al-Quran dan As-Sunnah, apabila pendapatku tersebut, nah barakallahu fikum, atau apabila enam eh, pemikiranku tersebut menyelisih daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah, fatruku kata dia tinggalkanlah. Nah, sehingga kita nah kita sadar kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah bukan kepada akal. Nah, barakallahu fikum tapi kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah barakallahu fikum. Naam. Jadi sandaran yang Nah, barakallahu fikum yang jadikan patokan kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah karena kedua-duanya adalah sesuatu yang maksum, yang terjaga nah dari kesalahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah wahyu, As-Sunnah juga wahyu. Barakallahu fikum seperti itu. Naam. Sehingga ucapan Al-Imam Darul Hijrah, nah barakallahu fikum Imam Malik bin Anas, Abu Abdullah sangat bagus sekali dan benar apa yang beliau ucapkan. Nah, barakallahu fikum yang beliau ucapkan itu nah sangat sesuai sekali dengan apa yang kenyataan terjadi di nah barakallahu fikum zaman kita sekarang ini. Bahkan di zaman-zaman sebelumnya dalam artian ketika berselisih kembalikan kepada nah barakallahu fikum kepada dalil yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Innama ana basyarun kata beliau. Nah, hanya saja aku adalah manusia biasa. Ukhti wa usib. Aku keliru dan aku benar. dan seperti itu. Nah manusia biasa itu kadang keliru, kadang benar. Tapi beliau apa? Beliau tidak mengajak kepada asobiyah, tidak mengajak kepada apa? Fanatik. Nah, tidak mengajak bertasub. Nah, barakallahu fikum. Tapi beliau mengajak dan mengarahkan kita kepada apa? Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau beliau, fangduru fi ra'i. Nah, maka lihatlah atau perhatikanlah kepada pendapatku. Perhatikanlah kepada pendapatku atau fatwaku fakullama wafaqal kitab was sunnah maka kapanpun atau selama ucapanku atau selama pendapatku mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah fakhudhu bih katanya maka ambillah nam Al-Qur'an maka ambillah nama kata beliau maka ambillah oleh kalian pendapatku tadi yang mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah wa kullama lam yuwafiqil kitab was-sunnah nama kata beliau dan kapanpun pendapatku tadi nam barakallahu fikum atau pemikiranku tadi, nam kapanpun tidak mencocok ya toh Naam ketika tidak mencocok ya Al-Qur'an dan As-Sunnah fatruku kata beliau maka tinggalkanlah. Nah, maka tinggalkanlah barakallahu fikum. Naam, ini sebagaimana yang Naam barakallahu fikum dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah taala dalam kitab beliau Jami'ul ba Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Naam, Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Naam barakallahu fikum. Adapun yang pertama tadi As-Sunnah safinatun nuhin man raqibaha naja wa man takhalafa anha ghariqa ini adalah sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab beliau Dhamul Kalam wa Ahli. Naam barakallahu fikum. Jadi sangat Na'am barakallahu fikum bagus sekali apa yang beliau ucapkan. Kemudian juga beliau mengucapkan dalam kitab yang sama kitab Dhamul Kalam wa Ahli al Harawi, beliau mengatakan juga man aradan najata faalaihi bi kitabillah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan barang siapa atau barang siapa yang hendak menginginkan keselamatan, maka wajib bagi dirinya atau wajib bagi dia untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah nabinya, eh, sunnah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kembali kepada dua perkara tersebut, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, barakallahu fikum. Berikutnya, kata beliau di sini, Naam barakallahu fikum. Fama syahida lahul kitab was sunnah bi annahu haqqun, maka seluruh perkara, naam barakallahu fikum, seluruh perkara yang apabila Al-Qur'an dan sunnah itu menyaksikan bahwasanya perkara tersebut adalah benar, akhad nabi maka kita mengambil perkara tersebut. Naam, sahih. Jadi sandaran kita adalah kebenaran al-haq dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam barakallahu fikum. Kata beliau, "Wa ma syahida annahu ghairu haqqin" dan dan semua perkara yang apabila Al-Qur'an dan As-Sunnah menyaksikan bahwasanya itu adalah bukan kebenaran, taraknah kita meninggalkan. Nah, perhatikan ya, ini berarti apa? Dorongan dan anjuran kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum wa agar kita tidak ta'assub, tidak fanatik dengan sekedar fatwa semata-mata fatwa, fatwa ulama, fatwa Syekh fulan, Syekh fulan bukan. Tapi patokan saudara kita adalah dalil Nah, jadi misalkan kalau seandainya ada yang mengatakan Syekh Fulan membolehkan televisi, Syekh Fulan membolehkan televisi, dalilnya bagaimana dalilnya? Dalilnya boleh nggak menampakkan gambar makhluk bernyawa? Dalilnya boleh nggak kita melestarikan atau ikut andil dalam mengembangkan gambar makhluk bernyawa? Nah, kembali ke dalil. Dalilnya semuanya membicarakan, semuanya berbicara, semuanya memberikan ancaman bahwasanya haramnya gambar makhluk bernyawa. Hati-hati barakallahu fikum, hati-hati na'am. Kalau cuma sekedar fatwa kita tidak ambil sama sekali, tapi yang kita ambil adalah apa? fatwa yang diikat dengan hujjah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita terpatok atau jangan sampai kita tertancapkan, tertanamkan pada benak kita bahwasanya semata-mata fatwa itu kebenaran bukan. Nah, fatwa ulama fulan, fatwa syekh fulan bukan. Tapi dilihat kalau seandainya fatwa tersebut sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita akan mengambilnya. Tapi kalau seandainya bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, sebagaimana yang mungkin orang-orang hizbiyun mereka lontarkan atau mereka na'barakallahu fikum mereka sebarkan bahwa Syekh Fulan membolehkan dakwah televisi, Syekh Fulan boleh dakwah dengan apa? membolehkan dakwah dengan video gambar makhluk bernyawa dan semisalnya Syekh Fulan membolehkan ini pemilu dan semisalnya itu semuanya adalah ucapan-ucapan na'barakallahu fikum yang mereka ubah dalam artian para dai tersebut mengubah ucapan para masyayikh dinukilkan sebagiannya ditinggalkan sebagiannya Kenapa demikian? Karena kalau kita telusuri, nah ucapan para masyayikh barakallahu fikum ahli sunnah wal jamaah, Syekh Shalal Fauzan, Habibullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, Naam Syekh Mubin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala dan juga Syekh Al Albani rahimahullahu taala, Naam barakallahu fikum dan juga Syekh Ibnu Bas rahimahullahu taala, semuanya mereka naam barakallahu fikum menyebutkan bahwasannya haramnya gambar makhluk bernyawa Nah, barakallahu fikum baik dengan televisi, baik dengan fotografer atau dengan dengan gambar dengan tangan semisalnya barakallahu fikum hati-hati. Jangan tertipu dengan nukilan-nukilan yang nukilkan orang-orang hizbiyun yang mereka berupaya menukilkan fatwa para ulama untuk menguatkan hawa nafsu mereka bukan untuk menampakkan kebenaran naudzubillah karena mereka hanya saja apa? Tatabur rukhas Tatabu' ar-rukhas mereka mencari-cari keringanan itu hati-hati. Nah, yang kita cari adalah kebenaran bukan keringanan. Walaupun berat tapi kebenaran itu yang kita cari. Nah, barakallahu fikum. Naam. Berikutnya kata beliau, "Li'anna hada na'am li'anna hadaf na'am." Li'anna hadafana ittiba'ul haqqi, kata beliau. Nah, dikarenakan ya barakallahu fikum, dikarenakan tujuan kita adalah mengikuti kebenaran. Lal intisari lil ara. Perhatikan ini. Nah, perhatikan kata beliau, karena tujuan kita adalah apa? Adalah mengikuti kebenaran, bukan semata-mata menolong atau memberikan pertolongan kepada pemikiran-pemikiran. Karena agama ini tidak dibangun di atas akal, tapi dibangun di atas apa? Di atas ilmu. Agama ini dibangun di atas ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, barakallahu sudah kita jelaskan ya. Berkali-kali kita nukilkan kalamnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, alim Nabi Talib radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan lau kana dinu la kana batinul khuffi aula bil mashi min a'la. Kalau seandainya agama itu bersumber dengan akal atau kalau seandainya agama itu nah kalau fikum berdasarkan akal, niscaya bagian khuf ya bagian bawah khuf atau bagian bawah kaos kaki itu semisal dengan khuf Nah barakallahu fikum Nah khuf aslinya adalah Nah barakallahu fikum semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit Nah seringnya di Nah dipakai oleh orang-orang yang di sana Biasanya Nah, musim dingin yang sangat misalkan atau sangat dingin gitu kalau fikum. Naam. Apa kata beliau? Kalau seandainya agama itu dibangun di atas akal misalnya bagian khuf atau bagian kaos kaki yang bawah itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Tapi kenapa Nabi kita Muhammad SAW merintahkan nam kita mengusap yang bagian atasnya padahal bagian atasnya tidak kotor? Karena agama bukan atau tidak dibangun di atas akal, tapi agama dibangun di atas dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunnah na'am barakallahu fikum. Kata beliau di sini barakallahu fikum li'anna hadafana ittiba'al haqqi dikarenakan barakallahu fikum tujuan kita adalah mengikuti kebenaran lantisar lil ara bukan semata-mata memberikan pertolongan atau menolong kepada pemikiran para tokoh au ta'dhimal al aba wal ajdad au syuyukh atau bukan semata-mata mengagungkan para bapak atau mengagungkan nah, barakallahu fikum Eh, naam, eh, para kakek ataupun para orang-orang tua. Laisa hadza sya'nul muslimin, bukan ini tujuan muslimin. Jadi kaum muslimin yang tepat yang bagus adalah orang-orang muslimin yang mereka menegakkan dan mengajarkan as-sunnah. Nah, barakallahu fikum sebagaimana eh, ucapan al-Imam Al-Bukhari yang dinukilkan oleh al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Jami' nah, Al-Jami' di akhlak rawi ada besami' nah barakallahu fikum apa kata beliau afdalul muslimin Rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad umitat. Wasanya kaum muslimin yang paling afdal adalah seorang laki-laki yang menghidupkan, mengajarkan as-sunnah. Nah, barakallahu fikum dari sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah terpendam atau sudah Naam dalam artian sudah mati, dihidupkan kembali, diajarkan kembali. Itulah kaum muslim yang abdal. Nah, bukan semata-mata taklid mengikuti para tokoh para pembesar mengikuti bapak-bapaknya atau mbah-mbahnya atau nenek moyangnya bukan tapi dalil nah barakallahu fikum kemudian apa kata Imam Bukhari Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah. Bersabarlah kalian semua wahai pemegang sunnah. Naam semoga Allah Taala senantiasa merahmati kalian semuanya. Naam eh, fa innakum aqallun nas karena sungguhnya kalian adalah manusia yang paling sedikit barakallahu fikum. Naam. Jadi kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata beliau, Al-haqqu huwa dhalatul mu'mini. Mu'min. Al-haqqu huwa dhalatul mu'min. Bahwasanya kebenaran itu adalah apa? Adalah na'am barakallahu fikum barang yang sangat berharga bagi seorang mukmin. Aina wajadahu akhadahu, ya kan? Karena yang namanya kebenaran itu dimanapun ada, dia akan mengambilnya. Nah, itulah seorang mukmin. Karena kebenaran itu apa? Adalah bagaikan na'am barakallahu fikum sesuatu yang berharga. Nah, Al-hadafu al-haq ini tujuannya adalah kebenaran. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun. Nah, Allah Ta'ala berfirman, jika kalian benar-benar beriman nam kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun. Yang demikian itu adalah kebaikan. Maksudnya apa? Jika kalian berselisih kemudian kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, na'am barakallahu fikum itulah kebaikan. Min baqaikum 'alan 'alan niza', kebaikan daripada apa? Lebih bagus untukmu daripada kalian Nah, masih senantiasa berselisih. Nah, wa asal ta'wila yakni ahsan akibatan maksudnya adalah lebih bagus akibatnya. Jadi kalau berselisih dikembalikan pada Al-Qur'an dan Sunnah, akibatnya justru lebih bagus dan juga apa barakallahu fikum itu merupakan na'am barakallahu fikum ya, kebaikan untuk orang tersebut. Wa hadha min rahmatillah subhanahu wa ta'ala lana. Ini termasuk bentuk rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas sangat luas sekali. Allah taala berfirman, enam warahmati wasi'at kula syai'." Enam eh, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tidak ada satupun yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala tapi Allah Subhanahu wa taala Naam meliputi seluruh makhluknya barakallahu fikum ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya. Allah taala mengawasi, Allah taala melihat. Nah barakallahu fikum seperti itu. Berikutnya, Kata beliau sini, "Na'am, annahu abqa fina ma yahillu niza wa yadullu 'ala al-haq." Bahwasanya yang namanya Al-Qur'an dan As-Sunnah Nah barakallahu fikum atau Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan, menyisakan kepada kita perkara yang apa? Yang bisa menghilangkan perselisihan dan menunjukkan kebenaran. Wahwa kitabuh yaitu Al-Quran itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan sesuatu yang nah, di hadapan kita perkara yang bisa menghilangkan perselisihan dan menunjukkan kebenaran. Apa itu bahwa kitabuh yaitu kitabnya, itu Al-Qur'an Karim. Walihada qal, oleh karena ini Allah taala berfirman wa'tasimu bihabrillah. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah wa huwal Qur'an. nam dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana beliau juga menjelaskan dalam syarah beliau terhadap apa kitab Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah taala. Naam. Jami'an laisa ba'dukum faqat Perintah ini bukan sebagian kalian saja, tapi seluruhnya. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya ada pertanyaan, nah kita kan diperintahkan untuk bersatu, tapi kenapa sih kalian tuh harus kok bercerai-berai, berpecah belah? Kita tidak bercerai-berai, tidak berpecah belah. Yang namanya kebenaran itu hanya satu, yang mengatakan semuanya keliru juga keliru, yang mengatakan semuanya benar juga keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar itu kebenaran hanyalah satu, yaitu yang mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah. Na'am barakallahu fikum qaulan wa amalan fi'lan. Ucapan, amalan dan perbuatan semuanya. Wa'tiqadan semuanya. Na'am barakallahu fikum semua perkara. Adaban wa akhlaqan, na'am adaban wa akhlaqan Nah, baik itu adab ataupun akhlaknya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi kalau seandainya misalkan sekarang mereka orang-orang mungkin menganggap kalian berbicara berdua, kalian lukma, ada Lukmaniyun, ada nine kemudian ada pengikutnya nine DKK, kemudian juga ada Firanda DKK, ada pengikutnya Devi Roja, ada pengikutnya Sururiyun, ada pengikutnya ini dan itu. Terus kalian kapan bersatu? Kita akan bersatu dan senantiasa mengajak mereka bersatu, tapi di atas apa? Bukan di atas hawa nafsu, Bukan di atas akal, tapi di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Marilah kita semuanya bersatu, berdakwah di atas apa? Akidah yang benar, di atas akidah yang satu, di atas manhaj yang satu, di atas prinsip yang satu, barakallahu fikum, yaitu nah, barakallahu fikum, nah, berada di atas sumber yang satu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, bifahmi salafil ummah. Insya Allah bersatu. Kalau seandainya mereka semuanya serentak mau kembali kepada Al-Quran Sunnah, insya Allah kita akan bersatu. Bukan berdakwah dengan televisi, karena menyelisih Sunnah. Bukan berdakwah dengan tasawuf, minta-minta proposal, bikin yayasan dan semisalnya, karena menyelisih, karena menyelisih Sunnah. Bukan berdakwah dengan cara apa? Membolehkan pemilu, pemilihan umum, demokrasi, karena menyelisih Sunnah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Bukan berdakwah dengan apa? Dengan sekolahan-sekolahan yang berbau apa? Nah, ijazah-ijazah yang sekarang bukan seperti ijazah yang diperbolehkan para ulama, Nah, ijazah yang mereka inginkan ijazah yang seperti yang sering kita saksikan sendiri. Ada pelajaran ini, ada pelajaran itu, PPKN misalnya barakallahu fikum. Apakah harus sunnah layak belajar seperti itu? Nah, barakallahu fikum. Ada pun ijazah para ulama yang mereka mendapatkan ijazah itu bukan seperti itu modelnya. Modelnya ada seorang murid belajar sama syekhnya, kemudian syekhnya mengatakan ajaztu hadzal kitab ila fulan. Aku ijazahkan kitab ini kepada fulan. Atau eh, syekhnya itu mengatakan Nah, barakallahu fikum, aku izinkan sebulan. Nah, untuk apa? Untuk menyebarkan atau untuk mengajarkan kitabku sebagai ijazah. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Enggak masalah, tapi ijazah-ijazah yang mereka cari sekarang ini untuk dunia nanti kalau nggak ada ijazah, mau kerja di mana nanti kalau nggak ada ijazah, nggak bisa belajar ke Jamiah Islamiyah. Emangnya belajar harus ke Jamiah Islamiyah? Emangnya belajar tidak ada kalau selain di Jamiah Islamiyah? Nah, Jamiah Islamiyah Madinah sana ya. Nah, ada barakallahu fikum. Jangan terkecoh, jangan tertipu dengan gerak-geriknya orang hizbiyun barakallahu fikum walaupun mereka bergaya seperti itu. Naam. Nauzubillah ya. Ewa, dikit lagi. Apa kata beliau di sini? Naam. Bal jami'an bahkan seluruhnya ay eh, jami'al khalqi umuman wa hadhil ummah khususan. Bahkan seluruh umnam, seluruh makhluk semuanya diperintahkan agar bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah Kemudian juga barakallahu fikum umat ini secara khusus. Umat ini secara khusus. Nah, barakallahu fikum. Wala tafarraqu dan jangan kalian bercerai-berai. Larangan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wal asl fin nahyi tahrim. Pada asalnya yang namanya larangan itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Sehingga haram bagi kalian bercerai-berai. Haram bagi kalian menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. barakallahu fikum nikmat Allah ya 'alaikum id tum a'daan. Dan hendaknya kalian mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian ketika kalian dahulu bermusuhan Fa'alafa baina qulubikum kemudian Allah Ta'ala mempersatukan antara hati-hati kalian fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana kemudian kalian menjadi dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala saling bersaudara. Naam sahih, kita akan senantiasa saling bersaudara, saling tolong menolong, namun di atas Al-Quran dan As-Sunnah misalnya salafil ummah nah, bukan di atas kebatilan bukan di atas isbiyah bukan di atas asabiyah bukan di atas apa barakallahu fikum fanatik dan semisalnya wa kuntum ala syafa hufratin dan dahulu kalian berada di atas nah, berada di tepi-tepi jurang neraka nah fa'anqadhakum minha kemudian aku entaskan aku selamatkan kalian darinya syafa'ah hufratan minan nar, dinul jahiliyah yang maksudnya diinginkan dengan apa? Di pinggir-pinggir tepi jurang neraka adalah agama jahiliyah. Fa anqadhakum minha. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Allah Ta'ala mengentaskan, menyelamatkan kalian darinya. Nah, angkota kumpul Islam Allah Ta'ala menyelamatkan kalian semuanya. Wahai orang-orang yang dahulu berada di zaman jahiliyah. Nah, menyelamatkan dengan adanya agama Islam. Wa bihadzal Qur'an dan dengan Al-Qur'an ini dengan sebab Al-Qur'an ini. Fashkuru nikmat Allah azza wajal, maka bersyukurlah kalian semuanya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Nah, barakallahu fikum kalau seandainya seorang tidak bersyukur akan dicabut dari seorang tersebut. Sehingga kita harus bersyukur kepada Nah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semuanya Baik yang nampak maupun yang tidak nampak Wa ni'matallahi Jika kalian berusaha semaksimal mungkin untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Na'am barakallahu fikum. Wal i'tisamu bihablillahi wal i'tisam bil kitab. Dan berpegang teguh dengan tali Allah maksudnya adalah berpegang teguh dengan Alkitab kitab Li'anul kitabah wa hablullahi Dikarenakan yang namanya Alkitab itu Al-Quran adalah tali Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mamdud yang dibentangkan di mantan tamassaka bihi naja. Yang mana barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dia akan naam akan selamat. Waman aflata minhu halak. Dan barang siapa yang berpaling, naam, akan menyelarang dari Alkitab, dari Al-Quran, sungguh dia akan binasa. Namun perlu diperhatikan Al-Quran was sunnah. Tidak cukup Al-Quran saja. Karena karena apa? Karena kalau seandainya Al-Quran saja, nah berarti dia telah telah mengingkari seluruhnya. Dalam artian dalam Al-Quran diperintahkan agar kita mengikuti sunnah. Wa ma atakumur rasul Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dibawa bawa oleh Rasulullah kepada kalian, maka ambillah dan apa-apa yang dilarang oleh kalian atau dilarang Rasulullah nam terhadap kalian maka tinggalkanlah barakallahu fikum.